بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah.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 Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faidah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain dia maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكه لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. In huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin. Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون Nuh berdoa, Ya Robku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami. Maka, apabila perintah kami telah datang dan Tan nur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Robku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. fi dhalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?' وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami, sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين Rasul itu berdoa, Ya Robku, tolonglah aku, karena mereka mendustakanku. Allah berfirman, dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى وكلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya. Umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan.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 Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rob mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rob mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rob mereka. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون Hingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta-merta mereka memekik minta tolong. لا تجاروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Robmu adalah lebih baik dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون Andai kata mereka, kami belas kasihani, dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada Rob mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan dialah yang menciptakan serta mengembang biakan kamu di bumi ini dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya? بل قالوا مثل ما قال الأولون Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang. Apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون الله sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah dia dari apa yang mereka persekutukan. Qur إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين Katakanlah, Ya Rob, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Robku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون Dan katakanlah, Ya Robku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. dan aku berlindung pula kepada engkau ya Rabbku dari kedatangan mereka kepadaku. Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla in إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Rabku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya? قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون Mereka berkata, Ya Rob kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rob kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين Allah berfirman, Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, Ya Rob kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون بارزون Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Allah bertanya, Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya, tidak ada Rob yang berhak disembah selain dia, Rob yang mempunyai ars yang mulia. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Robnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, Ya Robku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.